Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah iman dan Islam. Hidayah untuk mendapatkan bulan Ramadan. Falhamdulillahi bi ni'mati tatimmu salihat. Maka segala puji bagi Allah yang dengan anugerahnya dan karunia-Nya sempurna amal-amal kebajikan kita memuji Allah Subhanahu wa taala pujian dari seorang hamba yang menyadari akan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa tidaklah ada anugerah dan karunia melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya fama bikum min ni'matin famin Allah apa yang ada pada kalian dari nikmat dan anugerah itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala maka di antara anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah kita di antara orang-orang yang terpilih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan yang penuh berkah, bulan ampunan dan rahmat, bulan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum telah sah dari keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa adalah nabi صلى الله alaihi wasallam كان يبشر bihi ashabahu adalah nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan di malam pertama bulan Ramadan belum menyampaikan kepada para sahabatnya atakum Ramadan syahrun mubarak kata nabi datang kepada kalian bulan Ramadan bulan yang penuh berkah iftaradallahu alaikum bisiyamih Allah telah mewajibkan pada bulan itu untuk kita berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabus sama yang pada malam-malam itu atau pada hari-harinya dibuka pintu-pintu langit. Dalam sebagian riwayat, tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Wa Abu abwabun niran dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffilatis syayatin dalam sebagian riwayat wasuffidat mararatus syayatin dan ketika hari itu pula atau pula bulan itu pula Allah membelenggu setan-setan yang nakal, setan-setan yang fajir, para jin yang durhaka. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan wadzalika fi awwali lailatin min Ramadan dan itu sempurna sejak malam pertama di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Faman haruma khairaha, faman hurima khairaha, faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan malam itu, maka telah diharamkan baginya kebaikan yang yang banyak. Maka dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sekali lagi, mengabarkan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Dan sungguh pantaslah kita untuk bergembira. Manakala Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman untuk diangkatnya amalan, diterimanya amalan, dan bahwa pintu surga terbuka. Dan sungguh pantas untuk kita bergembira. Apalagi bagi orang-orang yang seperti kita yang senantiasa berbuat salah dan dosa. Ya, untuk kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya pada bulan Ramadan Allah membuka, menutup pintu-pintu neraka. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa yakum. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ini tidak lain untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang paling pantas untuk kita bergembira adalah apa yang datang dari waktu-waktu yang dia adalah waktu-waktu kebaikan, waktu-waktu ketaatan, ya. Allah berfirman dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi" Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah wa birahmatih, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Maka yang demikian itu sepantasnya kalian untuk bergembira, untuk berbangga. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau bersama dengan para pembantunya menghitung harta rampasan dan hasil yang telah didapatkan dari penaklukan Romawi ya dikuasainya kota Mesir maka adalah pembantunya kemudian menghitung satu persatu emas dan perhiasan yang didapatkan bahkan mereka menghitung satu persatu apa yang datang dari onta dan hewan-hewan ternak yang didapatkan dari penaklukan ya Romawi ketika itu. Maka berkatalah para pembantu kemudian, "Hada min fadlillahi wa birahmatih." Hada min fadlillahi wa rahmatih. Kata mereka ketika itu bahwa ini sungguh merupakan keutamaan dari Allah dan rahmatnya semata. Allah yang memudahkan ini bagi kita. Maka mendengar ucapan itu, yang dia sesungguhnya ucapan yang benar. Karena apa yang datang dari harta tersebut dari rezeki tersebut semata rahmat dari Allah dan keutamaannya. Tetapi Umar bin Khattab kemudian ingin mengingatkan mereka akan rahmat yang lebih ulia, akan keutamaan yang lebih utama. Maka beliau mengatakan, "La, tidak. Hada mimma yajma'un." Ini adalah dari apa yang mereka kumpulkan, yang dikumpulkan oleh mereka, yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk mengumpulkan dunia dan seisinya. Tetapi kemudian Allah menggiringnya kepada orang-orang beri, beriman. Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang di sisi Allah adalah keutamaan dan rahmat yang sesungguhnya. Yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Beliau ingatkan kepada kita bahwa rahmat dan keutamaan yang tertinggi adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Yep. Oleh karena itu, kita pun sepantasnya untuk mensyukuri sekali lagi nikmat Allah dan anugerah dan karunia ini bahwa kita terpilih untuk mendapatkan bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Aslama rajulani min Bali min Quda'ah." Dua orang dari Bali dari Quda'ah, suku Quda'ah masuk Islam. Mereka masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata beliau, fastushhida ahadu ahaduhuma. Maka seorang di antara mereka mati syahid dalam peperangan. Wa ukhiral akhar dan yang lainnya ya dilambatkan atau diberikan usia panjang sanatan setahun setelah wafatnya sahabatnya yang pertama tadi. Artinya bahwa yang kedua ini diberikan usia setahun lebih panjang dari yang pertama. Maka berkata kemudian Abu Hurairah. Maka berkatalah Talha bin Ubaidillah. Maka aku melihat pada malam hari dalam mimpiku bahwa kedua orang sahabat tadi ya berdiri depan pintu surga lalu kemudian Allah mempersilahkan orang yang terakhir meninggal yang usianya lebih panjang setahun untuk masuk Islam lebih eh, untuk masuk surga lebih dahulu. Maka berkata Talha bin Ubaidillah, aku pun takjub dengan akan perkara tersebut. Ya, lalu kemudian aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah atau disampaikan kepada Rasulullah tentang perkara tersebut. Maka Rasulullah menjawab, "Atajabuna min hadza?" Apakah kalian heran dengan perkara tersebut? Ya, bukankah orang itu telah sama Ramadana alaysa qad sama Ramadana wa salla lillahi eh, sittata alaf wa kada wa kada rak'atan tidakkah orang itu telah berpuasa Ramadan tidakkah orang itu telah solat kepada Allah ya 6000 lebih 6000 sekian rakaat solat. ya ini dalam riwayat Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan dengan lebih panjang kisahnya ya bahwa Orang yang pertama ternyata lebih giat dalam beribadah kepada Allah. Lebih kuat keislamannya. Hingga kemudian karena kokohnya keislamannya, ia ikut dalam peperangan dan mati syahid. Adapun yang kedua, maka dia tidak seperti saudaranya yang lain tadi. Tetapi dia berusia lebih panjang. Maka ketika Tolhabin bin Ubaidillah bermimpi diperlihatkan kepadanya keadaan bahwa dia bersama dua orang tadi di depan pintu surga. Lalu keluarlah seseorang dari surga mempersilahkan orang yang kedua untuk masuk ke dalam surga lebih dahulu. Setelah itu barulah dipersilahkan orang yang pertama masuk surga. Setelah itu ia berkata kepada Talha bin Ubaidillah, pulanglah engkau, belum waktumu sekarang. Maka keesokan harinya Talha bin Ubaidillah menceritakan hal ini kepada para sahabatnya. Dan sampailah hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ketika mendengar perkara tersebut, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama daripada yang pertama? Faqalu bala. Kata para sahabat, demikianlah ya Rasulullah. Begitulah keadaannya. Maka Nabi menyebutkan, bukankah bahwa ia telah berpuasa Ramadan? Bukankah ia telah sholat kepada Allah selama setahun? Maka berkata sahabat, benar ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, demikianlah keadaannya. Sesungguhnya kata Nabi, bainahuma antara keduanya dari perbedaan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ma bainas sama'i wal ard. Perbedaan antara langit dan bumi, subhanallah. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa mendapatkan bulan Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa. Maka pantaslah jika kemudian Jibril alaihissalam ya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ragma anfum ri'in adraka syahr ramadan lam yukfar lahu sungguh celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya ini doa Jibril alaihissalam, bahkan Jibril mengatakan, "Qul ya Muhammad, amin." Kata Nabi, "Fakultu amin." malaikat Allah yang utama berdoa dan diaminkan oleh hamba Allah yang utama Sayyidu waladi Adam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pantas bagi kita kemudian untuk bergembira di satu sisi namun juga berharap-harap cemas karena kita khawatir jangan sampai amaliah Ramadan kita terhalangi ya dari Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Mu'alla bin Fadl menyebutkan adalah para sahabat mereka berdoa kepada Allah enam bulan sebelum Ramadan agar Allah mengantar mereka kepada bulan Ramadan. Dan enam bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amaliah Ramadan mereka. Subhanallah. Di satu sisi kita bergembira, di satu sisi kita harap-harap cemas tentu saja. Ya. Dan di antara doa para generasi awal dari umat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Kathir yang mengatakan kanu yad'un Allah adalah mereka orang-orang terbaik dari umat Muhammad generasi awal dari umat Islam berdoa kepada Allah Allahumma salimni ramadana wa sallim li ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala di antara doa mereka adalah Allahumma salimni ramadhan ya Allah serahkan aku secara total kepada ramadhan jadi kita yang datang menyambut Ramadan itu. Kita yang bersegera kepada Ramadan itu. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma salimni Ramadan. Was, wa, wasallimhu, wasallimu li Ramadan. Dan serahkan Ramadan itu padaku. Jadi seolah-olah kita menyatu dengan Ramadan. Ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebaikan yang ada di di dalamnya. Wa tasallimhu wa tasallamhu minni mutaqabbala dan terimalah dari kami Amaliah Ramadan itu dalam keadaan makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azinallah wa iyakum perkara yang perlu kita perhatikan pula bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi dari kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan tentunya bukan hanya diinginkan dengannya kegembiraan semata. Tapi yang diinginkan adalah bahwa <clears throat> kita menyambut Ramadan itu dengan penuh keima, keimanan dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Semua disebutkan dari tiga perkara tadi. Puasa, qiyamu Ramadan, salat tarawih dan kiamu Ramadan salat tarawih pada malam Lailatul Qadar. Barang siapa melakukannya kata Rasulullah tapi dengan keimanan dan mengharapkan paha, pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Akan diampuni apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Berarti di samping kegembiraan juga kita perlu menyiapkan keimanan kita. Kita kokohkan keimanan kita dan yang penting kita semata mengharapkan pahala di sisi Allah. Kita tidak berpuasa karena orang-orang berpuasa. Kita tidak berpuasa karena ikut-ikutan berpuasa. Kita tidak berpuasa karena gengsi kalau tidak puasa. Tidak. Kita berpuasa sama tak mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah imanan wahtisaban, ya. Kemudian perkara yang terakhir yang perlu kita ingatkan bagi diri kami dan bagi ini seluruhnya adalah bahwa juga kita menyambut Ramadan itu dengan ilmu dengan pengetahuan akan apa-apa yang disyariatkan dalam ibadah puasa untuk kita kerjakan dan apa-apa yang terlarang dalam ibadah puasa puasa untuk kita tinggalkan. Ini juga adalah bentuk yang paling utama untuk kita persiapkan diri kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena orang yang beramal haruslah didasarkan dengan ilmu. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Kitabul Ilmi dalam sahihnya babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab bahwa ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Maka setiap dasar dari perintah agama itu dibutuhkan bagi kita ilmu tentangnya. Dalam hadis Numan bin Bashir, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bukan berarti setiap kita harus jadi ulama, tidak. Tetapi kata para ulama, seperti Imam Ibn Abdul Bar An-Numari bahwa yang dimaksud adalah kita mempelajari ilmu yang dengannya kita bisa menjalankan perintah-perintah aga, agama itu. Jika kita hendak solat, bagaimanakah solat-solat yang benar? Karena Nabi bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Jika kita berhaji, bagaimanakah berhaji yang benar? Kata Nabi bersabda, karena Nabi bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian, ya. Maka mari kita dengarkan nasihat-nasihat dari para ustad-ustad kita, dari para penceramah dan para dai, bahkan dari saudara-saudara kita yang lainnya, untuk kita saling menambahkan keimanan, saling menumbuhkan keikhlasan dalam beramal, dan yang paling penting, kita berbekal dengan ilmu dalam menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu pula, insya Allah di masjid ini juga, pada subuh-subuh, kecuali pada hari-hari tertentu nanti, kita akan membahas, insya Allah Ta'ala, kitab fikih, salah satu kitab fikih yang penting dalam madhab syafi'i, yaitu Minhajut Talibin, karya dari Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabus Siam. Kita akan coba bacakan sedikit demi sedikit setiap hari insya Allah beberapa kalimat darinya untuk kita tahu kemudian bagaimana sesungguhnya tuntunan para ulama kita, para fuqaha tentang pelaksanaan ibadah puasa yang sesuai dengan syariat yang sesungguhnya itu. Kita akan bacakan itu beberapa saat setelah sholat subuh dan tentunya kita siapkan waktu pula untuk kita berzikir, memanfaatkan dengan zikir pagi, ya. Dan bagi siapa yang dimudahkan, hendaknya jangan luput dari keutamaan melaksanakan umroh dan haji yang sempurna. Umroh dan haji tanpa biaya, yaitu apa? Melaksanakan sholat syuruk setelah terbitnya matahari dua rakaat di masjid di tempat kita sholat berjamaah ini. Mudah-mudahan semua kita dapatkan dengan rahmat dan keutamaan dari Allah SWT dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semoga Allah mudahkan kita untuk beramal dengan amal ketaatan Allahumma amin subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi assalamu alaikum warahmatullahi